kendaraan kursi. Oke, sudah, selesai. Jika itu memerlukan bukti dan nama yang bersifat membuktikan niatan bersifat dan jika ini berada bersama atau sidin Rasulullah dengan sahabat apakah amanah terbaik yang wajar dilakukan untuk membuktikan rasa cinta kita mereka. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. saya mau bertanya ini sahabat. kita bersahabat, ambilkan ni uh, juga kan ah, Terus ada orang yang bertanya um, Kalau ah, dalam sebuah perasaan tu diuji dengan uh, Diuji dengan uh, satu musibah uh, Yang membuatkan Yang membuatkan ikatan tu uh, menjadi lebar Terus uh, bila kita diminta maaf dan uh, maaf itu agak kurang diterima Lepas ah, uh, tu anda ni bertanya kepada Ustaz uh, Apakah yang harus kita lakukan untuk uh, kembalikan keadaan itu seperti kita kata Supaya uh, apa upah yang terbina walaupun seketika tu uh, masih lagi dilakukan di bawah pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi setelah berhari buku. Yang pertama tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan bisa mengantar kita agar bisa membersamai beliau kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amalan terbaik apakah yang bisa kita tempuh untuk membuktikan cinta itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar kita layak dibalas cinta oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanda-tanda cinta itu banyak, maka kita bisa melihat, kita boleh melihat dalam tanda-tanda cinta itu, adakah kita merasakannya dalam perhubungan kita dengan Rasulullah SAW? Yang pertama, tanda cinta itu banyak menyebutnya. Apakah kita banyak menyebut beliau disertai dengan sebuah doa untuk beliau yang doa itu kemudian kita sebut sebagai salam? Salawat dengan penuh perasaan. Salawat dengan harapan yang sangat tinggi akan berjumpa beliau sebab kita rindu kepada beliau. Mudah-mudahan sebagaimana beliau akan sangat rindu kepada kita. Bagaimana beliau rindu kepada kita? Seperti ketika beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Radallahu Anhum, Aku rindu kepada Imam Khattab. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan-ikhwanmu ada di hadapanmu? Kata Nabi, bukan kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapakah ikhwan-ikhwanmu? Ya Rasulullah, maka beliau menjawab, ikhwan-ikhwanku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku. Tak pernah bersuah denganku, tetapi mereka membenarkan apa yang aku bawa. Mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan, menjauhi apa yang aku larangkan, dan mereka merindukan untuk dapat bertemu denganku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa sangat merindukan kita. Ikhwan Ibadah, maka kemarin ada pertanyaan di Jambi, apa bedanya ukhuwah dan friendship? Kalau friendship itu kita bahasa Arabkan sebagai sobat atau persahabatan, maka nanti tadi sudah memberikan kepada kita jawabannya. Apa bedanya? Persahabatan itu kita berjumpa. Kita dekat secara fisik. Kita bersama di dalam kehidupan. Itu persahabatan. Dan di situ ada cinta sama Allah. Tapi yang namanya ukhuwah itu hatta bahkan kepada orang yang belum berjumpa pun oleh Nabi disebut sebagai ukhuwah disebut sebagai sebuah persaudaraan. Maka ketika Allah mengatakan innamal dari ikhwah, sesungguhnya biasanya mukmin itulah bersaudara, Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa yang bersaudara ini bukan hanya kita yang akan hidup bersama ini bukan, tetapi bahkan kita bersaudara dengan para nabi terdahulu, kita bersaudara dengan para pengikut nabi terdahulu, kita bersaudara dengan Rasulullah dan bahkan para sahabat beliau, kita bersaudara dengan mereka. Ukhuwah itu melintas zaman dan melintas batas tempat. Inilah bedanya. Kalau prinsip persahabatan tadi itu kan kita berjumpa. Maka satu hari ada orang yang berjumpa dengan Imam Ahmad Rasulullah taala dan dia mengatakan, "Wahai Imam, alat indahnya jika aku ini bisa berjumpa dengan kau setiap hari kau bersama kau setiap waktu." Kata Imam Ahmad tidak perlu begitu. Sesungguhnya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang aku belum pernah berjumpa dengannya Tapi aku mencintainya jauh lebih cintaku pada orang-orang yang tiap hari aku berjumpa Inilah ukuah Ukuah itu tidak mengenal batas Selama ada iman di dalam hatinya, dia sangat kita Betapa kita belum pernah berjumpa, betapa pun bahkan kita ini beda zaman dengan dia Maka kita diajarkan untuk mengingat ukuah itu dengan sebuah doa Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kalimat tiga sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana fir lana kita diajarkan untuk berdoa Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami, pengatur urusan kami, pemilik hakikat diri kami. Ya Allah, dan berlana ampunilah kepada kami, wali ikhwanina dan kepada saudara-saudara kami. Lagi-lagi, yang dipakai kata, saudara-saudara Allah di nasabakuna beriman yang telah mendahului kami dengan iman. Artinya apa? Sudah jauh kau dahulu para mukmin yang telah mendahului kita dengan iman, kau ikut ke dalam persaudaraan yang doa ini. Oleh ikhwan yang telah di pula dengan iman, walaupun jalan ikut kemudian dan jangan menjadikan dia Rabbi di dalam hati kami ini rillah rasa apa itu dalam bahasa kita tak cukup terjemah dengan satu kata dalam bahasa Indonesia ada dongkol perasaan mengganjal perasaan tidak nyaman perasaan tidak enak benci dendam sakit terluka Lillahina amanu balagha diri. Kenapa kita memohon kepada Allah agar jangan sampai ada perasaan tidak nyaman kepada orang beriman dalam kita? karena perasaan tidak nyaman terluka apalagi terluka oleh orang saling terluka oleh orang yang dianggap baik terluka oleh orang yang kita misalnya berhubungan dengan seorang yang punya dianggap ahli, seorang yang dianggap soli, seorang ahli ibadah, seorang yang mulia di dalam agama, dalam pandangan manusia. Lalu kita terluka olehnya. Dia mengecewakan kita, dia menyakiti kita, dia melukai hati kita. Nah, luka hati kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wataala supaya segera disembuhkan karena jika tidak luka hati yang semacam itu akan diunggah oleh syaitan. Akan dijadikan oleh sebagai sumber untuk membelokkan kita dari kebaikan. Permula-mulanya kita hanya benci tidak suka kepada orangnya tapi lama kita benci perbuatannya kita benci iman yang ada di dirinya kita benci amal salah yang dilakukannya jadi kita kemudian orang yang rugi ini yang terjadi pada orang yang hanya Abdullah bin Tuhan bin Awal-awal dia benci kepada Rasul kenapa? Karena dianggap berarti tahta. Abdullah bin Ubay bin Salul si tokoh munafik ini ketika Rasulullah menjelang hijrah dia sudah disepakati oleh para Arab dan Khazraj suku-suku di Madinah untuk diangkat sebagai pemimpin tunggal pemimpin yang akan memimpin kota Madinah tapi tiba-tiba hijrah ke Rasulullah ke kota Madinah lalu orang-orang berbalik dari Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi SAW dan menjadikan diri sebagai pemimpin mereka ini yang membuat Abu Lahab itu bin selalu terluka. Tapi saya dia tidak menyembuhkan lukanya, justru luka itu dipelihara supaya tetap menyakitkan, supaya tetap bernanak, supaya tetap berdarah, sehingga dia kemudian sepanjang hidupnya menjadi orang yang rugi karena dia mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hatinya yang terlukai. Kenapa jadi sampai ke sana? Tadi pertanyaannya adalah tetap awal suka kita berjumpa dengan Rasulullah. Rindu Rasulullah kepada kita dengan persaudaraannya. Rindu kita juga kepada Rasulullah SAW. Maka banyaklah sebut asma beliau. Banyaklah sebut beliau dan doa doa kita. Jangan pernah mengawali semua doa kecuali dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala diikuti dengan bersalawat kepada Rasulnya lalu sesudah itu kita mohon ampun atas dosa kita. Itulah adab kita berdoa. Itulah adab kita untuk menyampaikan kepada Nabi jazakallahu anta khaira semoga Allah membalasmu dari kami ini kebaikan sebab kau telah membawakan cahaya di tengah gelap hidup kami sebab kau telah membawakan Islam untuk menerangi jalan kami sebab kau telah membawakan hidayah untuk kami dipuji dan bersyukur Allah yang kedua, amalan yang kita lakukan untuk beliau adalah bagaimana kita menelusuri jejak kehidupan beliau sebagai tanda bahwa setiap orang yang cinta pasti ingin menarik yang dicintai. Setiap orang yang mencintai itu apa-apanya ditelusuri. Segala sisi tentang hidupnya bisa dicari-cari, akun Facebooknya dicari, akun Twitternya dicari, Google Plusnya dicari, dilihat di situ biodatanya dia cermati, sekolahnya di mana, tempatnya di mana, kebiasaannya apa, hobinya apa, semuanya dilihat. Ini kan ada yang kedua, setelah banyak ribut, yang kedua cari-cari tentang dia. Maka maka disiram, maka kemudian terlihat kepada kisah hidup beliau dan menakjubkan adalah bagian dari cinta kita. Dan sesudah itu bagaimana kemudian kita beramal sebagaimana yang beliau contohkan inilah yang kemudian dari tanda cinta kita yang ketiga karena kalau orang mencintai seseorang, pastilah dia ingin berperilaku sebenarnya mungkin yang dicintai karena ini menarik perhatian yang dicintainya, maka dia berpenampilan sebagaimana yang disuka oleh yang dicintai. Kalau kita ini berpenampilan seperti Rasulullah, sudah Boleh Rasulullah suka pakai pakai yang begini, kita pun. Kalau itu tidak, dengan pendekatan tak kita. Kalau Rasulullah menyukai satu makanan, kita pun suka. Kalau Rasulullah dari hal-hal yang paling sederhana seperti ini, Tentu apakah lagi hal-hal yang lebih agung seperti sifat selalu beliau, akhlak mulia beliau, kedermawanan beliau, ibadah beliau, salat sampai kaki bekas seperti beliau, puasa yang kemudian begitu akan banyak diamalkan oleh beliau terus seterusnya. Ini menjadi kajian kita yang selanjutnya. Nah, kalau kemudian amal-amal kita cukup, insya Allah itu akan semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah dalam surga akan menyambut kita di al-haul, memberi kita dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Dan kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah perkenankan kita menjadi beliau di dalam surga. Selanjutnya, tentang persahabatan ada pahitnya, ada manisnya, ada musibah. Kita mungkin melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kita sudah minta maaf. Tetapi kadang-kadang maaf kita belum diterima. Pada titik itu kita masih berupaya untuk meminta maaf dan berjalan yang terbaik. Sebab sebenarnya yang agung adalah memberi maaf dari orang kita. Kalau dia sampai tidak memaafkan kita, maafkanlah dia bahwa dia tidak memaafkan kita. Karena apa? Sebenarnya yang tidak memaafkan itulah yang tersiksa. Oleh sebab itu perintah Allah kepada Rasulnya dalam Al-Quran Qudil afwa wa qudil urfi wa a'rifanil jahili Kata Allah Berikanlah maaf Bukan minta maaf Berikanlah maaf Perintahkan kepada yang makruh Dan kemudian berpalinglah dari orang-orang yang jahil Berpalinglah dari orang-orang yang tidak benar Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib pernah ditanya orang dia anak dari Sayyidina Husain yang melihat bagaimana ayahnya dibantai serta seluruh keluarga tapi justru Ali Zainal Abidin bin Husain ini adalah orang yang sangat menyantun kepada orang-orang yang menyakitinya kepada orang-orang yang ke keluarganya dia amat sangat baik kepada mereka, kasih kepada mereka. Maka bertanya ke orang, apakah kau tidak punya dendam oleh Ali Zainal Amin? Maka kata beliau, dendam itu seperti kita meneguh racun ke dalam mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Bisa dipahami dari ini. Dendam itu seperti kita meneguh racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap yang mati orang lain. Itu bukan pekerjaan orang lain kata Ali Zainal Abidin. Maka sungguh penawar dari semua luka hati adalah memaafkan. Ibu yang rahimahullah taala dibisarkan oleh Ibnu Qayyim juga punya pilihan yang sangat indah. Satu hari Ibu Qayyim bercerita, aku sangat bahagia pada satu hari. Kenapa? Karena ada yang mati. Loh, sangat bahagia kok karena ada yang mati. Kenapa? Karena yang mati adalah musuh gurunya, musuh Ibu Taimiyah, seorang sesama ulama akan disuka fitnah. dia terlibat itu Taimiyah berulang kali masuk penjara dan disiksa oleh Sultan. Maka aku hari itu amat berbahagia dengan sukacita wajah berseri aku datangi guru ke ibu Taimiyah. Guru, guru berbahagialah, berbahagialah. Kata ada apa berbahagia? Musuh Nabi, musuh Nabi. Musuh yang mana? Ulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu orang yang berikutan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rugilah manusia. Ayo kita Nah, ini ternyata mendatangi rumah muslimnya ini dia tunaikan kewajiban sebagai muslim, dia salatkan jenazahnya, dia antar sampai ke kuburnya, hatta kemudian dia datang ke rumah keluarganya, ayo ikut kata kita berada. Kemana lagi kita? Sudah selesai kubur mau kemana lagi? Mau ke rumah keluarganya? Apa urusan kita? ikut. kata. Kemudian lalu akan kepada ahli keluarga para waris dari si ulama pendaki yang meninggal ini pada istri dan anak kaki yang mengatakan sejak saat ini ketika suami kalian sudah meninggal maka kebutuhan hidup sehari-hari kalian hajat hidup sehari-hari kalian makanan, pakaian atau apapun yang kalian perlukan aku yang menanggung sebab kematian saudaraku ini pastilah menjadi pukulan berat dari kalian dia menanggung kalian yang baik selama ini aku dia akan bertanggung jawab untuk menggantikan dia menanggung langkah menanggung keperluan menanggung makanan, pakaian dan semua yang kalian inginkan. Kita ingin Josiah, aku menangis ini akhlak buruk yang mulia. Musuhnya mati, dia bukan yang bersyukur. Musuhnya mati, dia berikan penghormatan. Musuhnya mati, dia tanggung harta keluarga musuhnya. Tapi ini kemuliaan yang tanggung dari sebuah hubungan sahabat yang kemudian terluka hubungannya, maka tugas kita segera kita maaf adalah berlaku baik, membalas dengan kebaikan, melanjutkan ukuran itu terus dengan cara yang memungkinkan bagi kita untuk memberikannya. Apapun yang terjadi dalam ukuran kita jaga sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Sungguh ada orang datang kepada Isa alaihissalam. Dia datang membawa setipu kotoran yang menjijikan dan berbau Kotoran ini lalu ditipukan ke wajah dan tubuh Sayyidina Isa alaihissalam. Prak, habis itu dia kemudian caci maki Sayyidina Isa dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat menyakitkan, dengan tuduhan-tuduhan keji, dengan perkataan-perkataan yang sangat jahat dan menjahat. Dia bisa tetap menyimak satu tersebut sampai selesai. Kemudian dia tanya apakah sudah selesai? Selesai kalau sudah selesai, lalu Sayyidina Isa ulurkan minyak wangi kepada dia, sebotol yang sangat indah dan harum baunya. Sudah Sayyidina Isa kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat mulia, kalimat-kalimat yang sangat baik, dipanggil dengan nama terbaiknya, dijuluki dengan julukannya yang indah. Kemudian dia puji kebaikannya, dia berikan kemudian pemahaman-pemahaman dan agama yang sangat mulia. Lalu dia pergi dengan ketahuan. Kata Pak Wahyu, macam apa ini? Dia memberi kepada kotoran, kau beri dia nyawangi. Dia memberi kepadamu kata-kata yang menyakitkan, kau beri dia kata-kata yang menyejukkan. Kata Sidina Isa alaihissalam kalimat yang sangat tidak. Kata beliau setiap orang hanya bisa memberikan apa yang dimilikinya Yang dia punya adalah kali keji saya bisa aku tidak punya kalau harus membahas yang seperti itu yang aku punya hanya punya ungi dan kali kerja, kuliah setiap orang itu hanya bisa memberi apa yang dipunyai nah lanjutkan upah ya, sebaik-baiknya Allah jadi kemuliaan ada pertanyaan ketiga melalui kertas kita disuruh supaya memilah perdebatan. Tetapi bagaimanakah jika seseorang itu membawa fakta dan perkara yang keliru, bagaimana cara untuk membetulkan perkara tersebut jika tidak dengan perdebatan? Seperti misalnya dibuka pengadilan. Tentu ini berbeda. Maksudnya adalah orang mukmin itu menegakkan keadilan menjadi prinsip yang agung. Yang dimaksud perdebatan yang tidak diperlukan adalah perdebatan kata Imam yang tidak berujung amal kebaikan perdebatan yang sia-sia, perdebatan yang kemudian justru memperuncing hubungan dan tidak kebaikan di antara mereka. Adalah perdebatan untuk mencari satu kebenaran forum ilmiah misalnya memang harus diadu argumentasi untuk menentukan siapa yang lebih berada pada dalam atau di pengadilan untuk bisa menentukan mana yang bersalah maka perdebatan dimungkinkan untuk diadakan meskipun dengan cara-cara yang baik. Nah, ini tentang e, perdebatan. Meskipun kadang-kadang kita bisa menghindari perdebatan dengan cara yang tidak, karena ada orang yang mendebat kita dengan niat ada berdebat. Terus kalau itu ketika ditanya kenapa kau tidak menjawab, orang-orang yang berkata oh begini begini kata Yusuf al qadri beliau mengutip kalimat Imam Syafi'i diamku kepada orang bodoh adalah sebuah jawaban karena kalau orang bodoh ditanggapi di dalam debatnya dia akan merasa bangga dengan kebodohannya hmm. al qadri berdebatku bangga sekali disiarkan bisa saja atau kemudian kita menilai perdebatan dengan cara yang tidak Dr. Hidayat Wahid memiliki kisah cerita yang lucu-lucu tapi menarik. Ketika beliau awal menjabat sebagai dipilih sebagai ketua MPR, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka beliau yang berjenggot itu ditegur oleh Sukarno Suryobin, wakil ketua DPR yang berasal dari Yogyakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika itu senior sudah sangat eh, berumur dan beliau itu bertanya kepada Dr. Hidayat mencoba mengajak beliau berapa mengenai kalimat Karena kalimat itu Pak Hidayat itu jengbalnya tolong disukur Kenapa? Karena bikin Amerika takut. Ketua MPR Indonesia teroris karena jengbalan. Kata Pak Tarno gitu. Nah, Pak Tarjo ini sudah membayangkan kalau Dr. Hidayat akan menjawab dengan hadis bahwa melihat religian itu adalah sesuatu yang kemudian diajukan. Tapi ternyata dokter Hidayat tidak menjawab dengan hadis karena menjauhi perdebatan itu. Jawaban beliau berbunyi, dan apa pak dalam bahasa Jawa kata sesama orang Jawa begitu, tidak apa pak jenggot saya ini masih kalah panjang dan kalah tebal dibandingkan bukan besar Amerika Serikat. Waktu itu adalah Pak Al yang memang jenggotan jadi kata dokter ya, oh nggak apa-apa pak, saya tetap cek tetap saja. Kenapa? Karena besar besar Amerika yang bapak bilang mau takut kalau ada jadwal itu ternyata bukan saya cek, bukan gitu. Nah, yang takjublah, terkejutlah. Pak Tarjuna dapat jawabannya kan nggak sih. Oh, begitu. Nah, beberapa hari kemudian kita bisa menjumpai sampai sekarang dan sampai usia sekarang ini belum di sekarang sekarang pemilihan Jogja memelihara jantung. Kenapa? Karena melihat awal berdebat ternyata di dalam keterkaitan. Seperti juga kalau melihat ketika kemudian hadir ke Amerika Serikat di bandara John Fox Dulles ketika itu beliau kata Jay tugas bandara tidak kemudian memperhatikan jenggot beliau. Ini masalah ini. Tapi kalau melihat cepat tanggap mengatakan mohon maaf Dua orang tokoh yang saya kagumi dari negeri ini adalah satu Abraham Lincoln, yang kedua Colonel Sanders. Maka kemudian tugas imigrasi di Barodan Portugal itu maka ah, I see langsung imigrasinya itu kemudian memberikan permission to stay in place for three months diizinkan untuk tinggal di Amerika selama tiga bulan padahal cuma membuka dua minggu Nah, kita bisa mengingatkan perdebatan semacam itu dengan cara yang mudah. Kalau ada situasi seperti situasi yang yang mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan